Biasanya kalau kita membaca maulid, kita akan memulai dengan solawat. Dan kadang dibarengi dengan rebana. Dan sungguh rebana adalah diperkenankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisahnya adalah seorang wanita yang pernah bernadar. Di saat Nabi berperang lalu berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, inni nadartu an A'drib ad duffa ala ra'sika law Allah. ya Rasulullah aku bernazar waktu engkau berangkat perang jika Allah menyelamatkanmu kembali engkau dengan selamat ya Rasulullah aku bernazar akan memukul rebana di atas kepalamu ya Rasulullah Sepuntan Nabi Muhammad menjawab, "Aufi binadrik, penuhilah nazarmu." Nah, di dalam bab nazar tidak ada memenuhi nazar tentang sesuatu yang haram. Jika ada nazar yang harus dipenuhi, penuhi itu adalah nazar yang semula sunnah atau mubah. Kalau kita bernazar tentang sesuatu yang mubah akan menjadi wajib untuk kita penuhi. Artinya memukul rebana di saat kita bergembira misalnya atas kedatangan Nabi atau keselamatan Nabi, maka yang demikian itu adalah antara sunnah dan mubah. Tidak ada yang mengatakan haram. Itulah yang diamalkan oleh para ulama untuk mengiringi rebana sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pernah terjadi di saat Nabi sampai ke Madinah, wanita-wanita yang ada di Madinah dan juga penduduk Madinah menyambut Nabi dengan tolak al-badru alaina. Maka ini membaca salawat yang kadang dibaringi dengan rebana adalah bukan melanggar dan membaca salawat sendiri adalah anjuran Nabi dan memukul rebana bukan sesuatu yang terlarang. Adapun masalah memukul rebana di dalam masjid, disitulah yang terjadi perbedaan di antara ulama. Karena ini perbedaan di antara ulama bagi yang mengingkari ataupun yang mengadakannya agar tidak berlebih-lebihan. Sehingga menjadi peperangan antara yang setuju dan tidak setuju. Pun ini sudah di, ini adalah perbedaan di antara para ulama. Mungkin kita menemukan sebagian dari kita yang tidak mau memukul rebana di masjid. Baik bagi mereka. Karena itu adalah mengikuti pendapat ulama. Jika kita menemukan ada yang memukul rebana di masjid. Tentu ini juga ada pendapatnya ulama. Selagi masalah-masalah khilaf seperti itu. Jangan sampai kita saling merendahkan. Saling menyalahkan. Dan jika kita memasuki masjid. Ternyata orang di situ tidak memukul rebana di dalam masjid. Kita hormati, kita hargai. Dan mereka punya hujah yang sangat kuat. Punya hujah yang sangat kuat agar tidak mukul rebana di masjid. Akan tapi di saat kita menemukan orang mukul rebana di masjid, kemudian waktunya pun khusus bukan waktu orang melakukan sholat berjamaah dan seterusnya. Maka kita pun juga harus menghargai. Bahkan ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masalah pernikahan, aklinun nikah fil masjidi wadribu alaihi bidufi. Kalau ada pernikahan, hendaknya lakukan di masjid dan pukul rebana. Artinya memukul rebana untuk gembira atas sebuah pernikahan boleh dilakukan di masjid Cuman ini pun hadis bagi orang yang tidak mau memukul rebana di masjid. Dikatakan hadis ini adalah tidak benar dan sebagainya. Intinya bahwa memukul rebana di dalam masjid terjadi perbedaan di antara ulama. Kita harus ngerti apa perbedaan di antara ulama. Bukan untuk saling ngece, saling merendahkan. Kok kayak punya surga saja. Kita kadang-kadang teman-teman urusan begini. Gak habis-habisnya. <laughs> Jadi kalau kita menemukan orang mukul rebana asalkan cakep pemukulannya, indah, Eh, senandung syairnya itu adalah sesuatu yang yang boleh-boleh saja dan jika kita menemukan orang yang tidak mukul rebana tolonglah harus kita hargai mereka karena mereka pun juga berpegang kepada apa yang mereka pahami dari para ulama-ulama mereka baik semuanya adalah manhaj yang sama selagi semuanya masih senang dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ini sekelumit kadang-kadang kita pakai rebana ributkan tidak usah ribut kenapa harus meributkan